وكذا الإمام أحمد في مسنده dari seorang sahabat yang bernama Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada beliau faqala alaihi salatu wassalam يا شداد إذا اكتنز الناس الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات وهي شداد أوس رضي الله عنه jika manusia berlomba-lomba untuk menyimpan harta benda, menyimpan emas dan perak, menjadikannya sebagai kunuz, harta simpanan yang disayangi, yang ditimbun, dijaga. Maka Nabi alaihi salatu menyatakan faknuz haula'il kalimat. Maka hendaklah kamu menyimpan dan menjaga beberapa kalimat berikut ini yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajari sahabatnya sebuah doa yang sangat luar biasa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya sebagai sebuah harta perbendaharaan yang tersimpan yang hendaknya dijaga dan disimpan dengan baik Karena itu adalah kunuz yang sangat berharga dan bernilai. Maka Nabi menyatakan faknuz haula'il kalimat. Jaga, simpan baik-baik beberapa kalimat ini, hafal dan ingat. Kemudian Nabi SAW mengajari doa tersebut, Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم innaka anta allamul ghuyub demikian doa yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya radhiyallahu an dan juga kepada kita semuanya selaku umatnya para hadirin ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah telah kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya tentang kedudukan doa Bahawa doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata seorang mukmin yang hendaknya selalu dia bawa ada padanya untuk dia menghadapi musuh ada musuh-musuh yang datang dari dalam dan juga yang datang dari luar musuh-musuh yang ada di dalam kalbu dia di dalam jiwa dia minal hawa wan nafsul ammarah bisu dari hawa nafsu dan jiwa yang selalu mengajak menyeret kepada kejelekan-kejelekan, kesesatan dan penyimpangan. Itu adalah musuh. Maka harus diperangi, harus dilawan, harus ditundukkan musuh tersebut. Demikian pula seorang mukmin akan menghadapi musuh yang datang dari luar min a'da'id din min al-kuffar wal munafiqin wa ahli al-bid'ah wa ahli al-ahwa itu semuanya adalah musuh-musuh yang datang dari luar yang tidak pernah henti untuk melakukan makar-makar jahat rencana-rencana jahat tipu daya dan berbagai macam upaya-upaya untuk menyesatkan dan menyimpangkan hamba-hamba Allah yang ingin istiqamah di atas agamanya. Maka doa itu adalah sebuah amalan yang mulia, ibadah yang agung sehingga Nabi SAW menyatakan bahwasanya ad-du'a wal ibadah Doa itu adalah ibadah, artinya doa itulah inti daripada ibadah. Karena Anda melakukan ibadah, engkau ketika melakukan ibadah tentunya dengan harapan dengan niat agar apa yang Anda inginkan itu dikabulkan oleh Allah. Anda meminta dan berharap kepada Allah kebaikan-kebaikan dan kemaslahatan-kemaslahatan ad-dunya wad-din sehingga kamu beribadah kepada Allah Wa rahimani wa rahimakumullah. Maka sedikit kita akan menjelaskan tentang makna dari doa ini agar kita benar-benar memahami tentang kandungan dari doa ini dan betapa pentingnya doa ini. Bahkan disebutkan bahwasanya Nabi SAW juga membaca doa ini di dalam salatnya Fabada an sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi hadza. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai dalam doa ini yang sebelumnya beliau memberikan mukaddimah dengan menyatakan bahwasanya ini adalah kunuz, jaga baik-baik, faknuz haulail kalimat. Beliau awali dengan meminta as-sabat. Allahumma inni as'aluka as-sabata fil amri. Ya Allah aku meminta kepadamu as-sabat. Sabat hiddin itulah yang diminta oleh Nabi SAW yang sudah kita sebutkan bagaimana Nabi bersungguh-sungguh serius dan selalu meminta ketetapan hati keistiqomahan di atas agama ini di atas iman di atas amal saleh maka as-sabat yang diminta oleh Nabi SAW pada awal kalinya pada pertama dari doa ini Allahumma inni as'aluka thabata fil amri dan perlu diingat dan dicamkan baik-baik min simati ahli sunnati wal jamaah salafiyin di antara ciri khas dari ahli sunnati wal jamaah adalah mereka adalah orang-orang yang selalu sabat mereka adalah orang-orang yang terkenal sabat istiqamah istiqamah di atas iman, istiqamah di atas amal, istiqamah di atas akhlak yang mulia, istiqamah di atas prinsip-prinsip Islam yang wajib. Itu mereka. Sejak dulu, sejak generasi awal umat ini, as-sahabah ridwanullah alaihim ajma'in, terus berganti generasi. Di antara ciri mereka ahlu sunnati wal jama'ah adalah as-sabat. Mereka selalu kokoh. Mereka istiqamah. Di atas prinsip-prinsip sunnah. Prinsip-prinsip Islam. Tidak berubah mereka. Ketika prinsip tersebut. Prinsip yang benar-benar dibangun di atas Alkitab wa sunnah. Difahami salafil ummah. Maka prinsip itu dipegang. Dengan kuat. Dengan erat. Tidak akan bergoyang. Tidak akan bergeser. Tidak akan goncang. Walaupun badai fitnah Terus menerpa. Itulah ciri khas ahlu sunnah. Berbeda dengan ahlul bid'ah wa ahlul ahwa. Fahum muttaribun. Mereka adalah orang-orang yang goncang, tidak tetap. Mereka adalah orang-orang yang mutalawwinun. Yang selalu berwarna-warna. Kesana, kemari, tidak jelas. Tidak jelas. jelas. Tidak jelas mau ke sana, besok lagi ke sini, pindah lagi ke sana. Itu ahlul bid'ah. Sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan ambisi-ambisi mereka dari tujuan-tujuan duniawi. Mereka adalah mutala'ibun. Orang-orang yang suka bermain-main di dalam agama. Bermain-main di dalam manhaj. Tidak tetap. Tidak pasti. Itulah ciri ahlul bid'ah. Munharifun. Sehingga antara mereka demikian. Terkadang mereka saling berselisih. Saling berseteru. Namun terkadang mereka bisa bersepakat. Bersatu. Untuk melawan ahli sunnati wal jamaah. Adapun ahlul, ahlul sunnah salafiyun. Yang meniti jejak langkah salaf berpegang dengan sunnah Nabi maka pasti dia sabat dia kokoh ketika dia tahu tentang sebuah dalil faham tentang sebuah ayat wal hadis dijelaskan oleh para ulama demikian dia pegangi dia amalkan tidak akan berubah dia tidak akan goncang dia apapun yang terjadi Fathabat wathabat ya ikhwan. Itulah ciri ahlus sunnah. Maka jangan sampai kita kemudian mengaku ahlus sunnah salafi. Tapi kita tidak tetap. Kita masih ragu. Dengan berbagai prinsip-prinsip yang telah kita ketahui. Ilmu yang telah kita pelajari. Ketika kita mengetahui bahwasanya Salah satu prinsip yang Nabi SAW sebutkan dalam hadisnya al-barakatu ma'akabirikum. Keberkahan itu ada pada kibar ulama. Sudah. Jangan ragu. Ketika datang sebuah bimbingan, sebuah nasihat, sebuah fatwa dari seorang alim kabir, thiqatun, maka jangan ragu. Pegangi dengan dengan kuat Itulah al-haq. Itulah kebenaran. Karena itu bersumber dari prinsip yang benar. Dari Al-Quran wa sunnah. Dan yang lainnya. Maka as-sabat merupakan ciri khas ahlu sunnati wal jamaah. Sehingga antum melihat. Ulama kita terus ya bertahan. Terus sampai mereka wafat dalam keadaan sabat ala din. Fanas'alullah ayyarzuqana ats-tsabat wal istiqam 'ala ad-din ya Maka oleh karena itu Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat di awal doa ini. Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusdi Dan aku meminta kepadamu hai Allah al-azimah. Azimah yakni kekokohan tekad yang kuat di dalam ar-rusyud di atas ar-rusyud ar-rusyud dijelaskan oleh para ulama huwa kullu khairin wa salahin fid dunya wal akhirah setiap kebaikan dan kemaslahatan dunia dan akhirat itu adalah rusyud Maka kita meminta kepada Allah untuk menguatkan azimah kita, tekad kita tekad untuk berpegang dengan kebaikan, untuk beramal di atas kebaikan, sering kita dapati mungkin pada diri kita sendiri. Kita tahu sebuah kebaikan, kita tahu sebuah amal, kita tahu sebuah sunnah dengan dalil-dalil yang jelas sudah sampai pada kita ilmu bosnya itu adalah sunnah Nabi diamalkan oleh Nabi diamalkan oleh para sahabah dan seterusnya para a'immah lakin azaimuna da'ifah akan tetapi tekad kita untuk mengamalkan itu lemah sekali sehingga sekian sunnah tertinggal terlantar sunnah terlantar ketika sunnah itu tidak dihidupkan maka yang muncul adalah bid'ah nanti maka hendaknya kita memiliki tekad yang kuat ketika kita tahu itu adalah amal saleh segera dilakukan wasabat istiqamah di atasnya harus ada azimah kita mungkin telah banyak belajar tahu ini sunnah dalam ibadah sunnah dalam akhlak sunnah dalam muamalah sunnah dalam sekian bidang agama ini namun tadi azaimuna da'ifah. Ya. Tekad kita itu kurang. Kurang semangat. Kurang sehingga amalan-amalan tersebut, amalan yang lemah, yang mudah luntur, ketika kita bisa melakukannya, tidak akan bisa bertahan lama. Kemudian luntur kembali. Maka Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan al-azimah dalam ar-rusyd, dalam setiap kebaikan, terkhusus dalam agama, dalam ad-din, dalam manhaj. Wa as'alukum mujibati rahmatik dan aku meminta kepadamu wahai Allah konsekuensi dari datangnya rahmatmu sebab-sebab yang akan mengundang rahmatmu tentunya rahmat Allah akan datang dengan sebab-sebab maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab-sebab yang bisa mendekatkan kita kepada rahmatnya inna rahmatallah qaribum minal muhsinin dan sungguh rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang muhsinin. Yang berbuat ihsan kepada Allah Rabbul Alamin. Sesembahannya. Dan juga dia berbuat ihsan kepada makhluk. Terkhusus kepada kaum muslimin. Ahli sunnati wal jamaah. Wa azaima maghfiratik dan juga aku meminta kepadamu azaim tadi sudah disebutkan azaim jam'u azimah minta tekad yang kuat untuk bisa juga meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala terkadang ketika kita salah dan keliru jatuh seringnya ada pada diri kita gengsi ego untuk kita mau rujuk dan kembali ini adalah penghalang untuk seseorang bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semestinya dia bersegera untuk mencari ampunan Allah. Semestinya dia sadar bahwa dia itu adalah hamba yang daif, yang lemah. Semestinya dia selalu mengakui dan sadar pula bahwa dia itu adalah ibnu Adam yang selalu salah dan keliru. Kita harus sadar. rahim ra'an. Arafa qadra nafsih. Allah selalu merahmati seseorang yang dia sadar dan tahu tentang kadar dirinya. Dia tahu bosnya dia itu adalah manusia, anak Adam, yang kullu ibni Adam khata yang selalu salah. Sehingga ketika dia diingatkan, dia ditegur, dia dengan senang hati untuk kemudian kembali. Dia berterima kasih karena ada orang-orang yang memperhatikan dia, yang cinta kepada dia, yang senang untuk dia mendapatkan kebaikan dengan adanya nasihat dan peringatan-peringatan. Maka hendaknya kita juga bertekad dengan tekad yang kuat dan bulat untuk bisa selalu meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan Allah akan diberikan kepada orang yang mau meminta ampun kepada Allah, orang yang mau beristighfar kepada Allah jalla fi'ala. Kemudian yang berikutnya Nabi berdoa meminta wa as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik dan aku meminta kepadamu sikap syukur atas nikmat. Ini juga syukur nikmat yang sering kita dengar, sering dinasehatkan oleh para ulama, oleh para asatidah kita, juga kalimat yang mudah namun berat. Terkhusus bersyukur atas nikmat din, nikmat termasuk bis sunnah, itu harus kita sadar dan kita selalu ingat, selalu ada di hadapan mata kita dan hati kalbu kita bahwasanya walhamdulillah Allah memilih kita, Allah memberikan hidayah kepada kita. Di tengah-tengah manusia yang tersesat, sekian banyak manusia yang jauh dari sunnah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat ya ikhwan yang hendaknya kita selalu ingat dan bersyukur kepada Allah jalla fi'ula. Dan bentuk syukur yang tertinggi yang sangat diinginkan oleh Allah jalla fi'ula adalah tatbiq bil amal. Al amalus salih itulah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekadar dia mengucapkan di lisannya, ana nah, alhamdulillah wa syukrillah. Tidak sekadar itu. Namun yang, yang terpenting dan yang sangat dibutuhkan, yang diinginkan oleh Allah Jalla fi'ulah adalah wujud syukur di dalam amaliyahnya. Dia buktikan dengan dia ibadah kepada Allah. Dia sabar, dia istiqamah. Dan sekian amal kebajikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. wa husna ibadatik dan juga meminta ibadah yang baik tentunya sebuah ibadah tidak akan menjadi ibadah yang saleha dan hasanah kecuali terpenuhi syarat sebagaimana antum ketahui ibadah tersebut dibangun di atas iman kepada Allah jalla fi'ula imanan sahihan iman yang benar iman yang lurus dan ibadah itu dilakukan dengan penuh keikhlasan serta mutaba'atir Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu semuanya tidak akan kita mampu untuk mewujudkannya kecuali dengan talabil ilm. Kecuali dengan ilmu wa talabil ilm wa sual. bertanya kepada al ulama karena dalam berbagai atau banyak permasalahan yang itu mutasyabih banyak ayat wa hadis dan perkara-perkara agama ini itu suatu yang mutasyabih bagi kita, suatu yang samar, tidak jelas. Ya. Ternyata itu sangat wadih jali, sangat gamblang sekali terang benderang bagi para ulama. Maka jangan kita sombong kepada para ulama. Jangan kita merasa wah sudah cukup. Ana sudah belajar sekian tahun. Berapa tahun Anda belajar? 5 6 tahun. Kemudian Anda sudah menyatakan Anda mampu untuk ya dan Anda mencukupkan diri dari para ulama. Lah. Kalau kita melihat para ulama, a'immah itu belajarnya sinin, tawil dalam rentang waktu yang sangat panjang dan itu pun mereka selalu merasa tidak cukup. Maka qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala kullama izdattu ilman izdattu ilman bijahli. Setiap kali bertambah ilmuku juga bertambah pengetahuanku, kesadaranku tentang kebodohanku, jah, kejahilanku. Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Maka siapa kita? Jangan tertipu dengan apa yang ada pada kita. Minal ilmi wal amal was salah wal khair la taghdar. Jangan tertipu. Akan tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kita ini adalah lemah, dhaif, fakir ila Allah jalla fi'ala. Sehingga kita bersungguh-sungguh berupaya untuk memperbaiki ibadah kita dengan belajar belajar sungguh-sungguh dengan itu ibadah kita akan menjadi baik tentunya belajar dengan niat untuk diamalkan sekali lagi belajar dengan niat untuk diamalkan karena ilmu sebagaimana diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala terkadang ilmu fi dzatihi nafi' zatnya itu nafi' akan tetapi pengaruhnya dampaknya itu justru bermadarat zatnya nafi' ilmu yang kita pelajari Al-Qur'an was sunnah tapi ternyata dia memberikan madarat bagi kita maka hati-hati kemudian Nabi alaihi salatu wasallam meminta kepada Allah Wa as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqan. Dan aku meminta kepadamu hai Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat dan lisan yang jujur. Hati yang selamat minasyirki wal bid'ah wal hawa wa amradil qulub. Meminta kepada Allah agar hati kita ini dijauhkan dan dibersihkan dari penyakit-penyakit hati, syirik, wal bid'ah, hawa nafsu dan penyakit-penyakit yang lainnya al-hasad wal kibir wa hubbuz zuhur wa syahwal khafiyah ini semuanya amradul qulub ya yang sangat berbahaya dan kita tidak merasa aman darinya semua kita tidak merasa aman dari itu semuanya terkadang berbagai pujian-pujian itu sanjungan melupakan seseorang melupakan seseorang. Demikian karakter dasar manusia. Senang dipuji, senang diangkat. Maka hati-hati ya ikhwan. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah keselamatan. Itulah tujuan kita, as-salamah. Keselamatan itulah yang kita dambakan. Maka meminta kalban saliman yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim suatu hari nanti di hari kiamat tidak akan bermanfaat mal harta anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat maka hati itu kita jaga baik-baik kita pelihara telah kita sebutkan karena hati itu tempatnya iman wa taqwa tempat akal kita untuk kita bisa memahami agama ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur Tidakkah mereka itu berjalan di atas muka bumi ini yang kemudian mereka memiliki akal untuk mereka bisa berfikir dengannya Allah menyebutkan akal itu untuk digunakan berfikir, yaqilu nabiha, atau mereka memiliki pendengaran yang kemudian mereka bisa mendengar dengannya mendengarkan ayat-ayat Allah menyimak memahami dan tunduk kepada Allah jalla fi'ula kemudian Allah menyatakan Fa innaha la ta'mal absar, sungguhnya mereka itu tidak buta mata mereka. Artinya mereka faham, tahu. Akan tetapi ta'mal qulubul lati fis sudur, telah buta mata hati mereka. Nas'alullah as-salamah. Maka al-i'tina bi amril qalb hada muhimun jiddan Perhatian kita kepada hati kita ini sangat-sangat penting sebagaimana telah kita jelaskan. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam dan aku pun meminta kebaikan dari apa-apa yang kamu yang ketahui wahai Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi SAW menyandarkan kebaikan itu kepada Allah. Kebaikan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan seorang mampu melakukan kebaikan itu karena taufik minallah jalla fi'ula bukan karena kemampuan dia, kepintaran dia, kecerdasan dia dan seterusnya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW benar-benar menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iltija al-kamil bersandar dengan penyandaran yang sempurna total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada muhim. Jangan kita bersandar kepada diri kita. Kalau kita bersandar kepada diri kita atau kita bersandar kepada fulan wa illan, maka kita akan binasa. Tapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzubuka min syarri ma ta'lam. Demikian pula Nabi berlindung dari kejelekan-kejelekan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kurangnya ilmu kita, minimnya ilmu kita itu membuat kita tidak mengerti. Tidak faham bosnya itu adalah kejelekan, ternyata itu jelek. Justru kita anggap baik. Nah, ini berbahaya. Wa astaghfiruka lima ta'lam dan aku pun meminta ampun kepadamu dari apa-apa yang kau ketahui dari kesalahan, ketergelinciran, kekeliruan yang kadang kita tidak sadar. Seringnya demikian. Seorang itu yang selalu ingat dan dia ingat adalah kebaikan-kebaikannya. Adapun kejelekan dan kesalahan dia cepat lupa. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahu wa nasuh. Allah menyebutkan ketika Allah membangkitkan manusia semuanya dikumpulkan di yaumil mahsyar. Dan Allah sampaikan, Allah beritakan dan tunjukkan kepada mereka apa yang mereka telah kerjakan. Dan mereka telah lupa. Sementara Allah catat baik-baik. Ahsahullahu wa nasuh. Allah catat dengan baik, rapi. Mereka telah lupa itu. Ingat, apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dari lisan kita, itu semuanya tercatat ya ikhwan. Intabih. Itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya dan akan dibalas dengan seadil-adilnya. Maka hati-hati di dalam berkata, dalam berucap, dalam bertindak dan seterusnya, semua itu tercatat. Sehingga hati-hati kita. Ahsahullahu wa nasu. Sementara kita sudah lupa. Tapi itu tidak sia-sia. Allah tidak menyanyiakan amal khairan kana amsyar. Allah tidak menyanyiakan semuanya itu. Yang baik maupun yang jelek, dicatat semuanya. Maka seorang mukmin tentunya dia selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan kesempatan. Setiap keadaan dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya. Karena diterangkan oleh para ulama bosnya beristighfar dan bertobat itu juga mimbab dalam rangka menguatkan iman, memperbaharui iman, tajdidul iman. Sehingga Nabi SAW juga demikian. Menyatakan, Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh. Fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobat kepada Allah dan beristighfarlah. Karena aku nabi khairun nas khairul bashar Atkan nas manusia yang paling bertakwa itu beristighfar kepada Allah dalam sehari seratus kali nabi maka kita pun demikian selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bersandar kepadanya kemudian nabi mengakhiri doa ini dengan menyatakan Inna ka anta allamul ghuyub Sesungguhnya engkau wahai Allah adalah zat yang maha mengetahui perkara-perkara gaib. Ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah doa yang dikatakan oleh para ulama terkumpul padanya jima'ul khair. Ya. Seluruh kebaikan-kebaikan ada pada doa ini. Khair dunia wal akhirah terkumpul padanya sehingga Nabi SAW berdoa dengannya dan memberikan nasihat yang luar biasa kepada sahabatnya.